Wa hafdu sawti biha dan juga makruh membelankan suara dengan khutbah kedua. Kama yaf'aluhu jahalatul khutaba sebagaimana dilakukan oleh sebagian para khatib. Maka di sini termasuk yang disunnahkan ketika khutbah Jumat maka hendaknya khutbah Jumat itu tidak terlalu panjang termasuk min fikhir rojul termasuk tanda fagihnya seseorang yaksurul khutbah wa yutilu salah memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Itu yang sunnah. Jadi yang sunnah khutbahnya jangan terlalu panjang, sholatnya yang sunnah diperpanjang. Kebalikan sekarangnya. Kalau sekarang khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ya. Ada juga yang dua-duanya khutbahnya pendek sholatnya ada juga yang lain khutbahnya panjang sholatnya al-muhim yang sebenarnya dituntut khutbah itu pendek sholatnya panjang dengan kembali kepada uruf ya bukan berarti khutbahnya pendek lebih pendek daripada sholat artinya jangan terlalu panjang lebar membahas ini dan itu ya cukup poinnya aja cukup wasiat bitakwa kemudian disarah sedikit jangan terlalu panjang karena ini adalah Jumat yang dihadiri oleh banyak orang ya tentunya mereka akhirnya kalau lama-lama dalam khutbah suatu saat mereka akan enggan untuk hadir Jumatan ya oleh karena itu termasuk yang sunnah di sini makro isra tapi khutbasannya jangan terlalu cepat bukan berarti dianjurkan tidak panjang terlalu cepat sebagaimana sekarang ini kan rata-rata khutbah keduanya cepat padahal itu bukan yang benar yang benar khutbah pertama dengan khutbah kedua sama diisi tapi jangan terlalu pan panjang kalau sekarang dah khutbah pertama diisi dengan faedah-faedah masih mending kalau faedah-faedah kadang-kadang bukan faedah yang di Ya, diisi faedah khutbah keduanya hanya bas untuk melaksanakan rukun aja. Alhamdulillah wassalatu wasiyah bitaqwa kemudian diakhiri dengan do, doa. Ya, itu bukan yang sunnah seperti itu, bahkan dikatakan di sini makruh mempercepat khutbah kedua. Seakan-akan khutbah kedua ini hanya sebagai pelengkap aja. Padahal kita katakan dua khutbah itu semuanya ditujukan dan dimaksudkan untuk memberi nasihat tapi jangan terlalu panjang lebar. Hafdus biha begitu juga ketika khutbah pertama suaranya lantang, suaranya keras. Ketika khutbah kedua suaranya pelan. Kama aluhu jahalatul khutaba sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh sebagian para khatib yang bodoh tentang ilmu. Wa isyarah biad. Begitu juga makruh seseorang memberi isyarat dengan tangannya ketika khutbah Jumat. Awairiha atau dengan yang lainnya. Minal khatib. Atau minal hadirin. Baik itu dilakukan oleh khatib. Ataupun juga dilakukan oleh orang yang hadir. Jadi tidak perlu khatib itu mengangkat-ngangkat tangannya, menunjuk-nunjuk dengan jarinya, sebagaimana sebagian khotib cukup tenang, sebagaimana sudah kita lewati, dianjurkan untuk memegang tongkat, ya, kemudian yang kanan memegang sisi daripada mim, mimbar. Jadi tidak usah ya abas biadeh main-main dengan tangannya, mengangkat tangannya, ya cukup tenang, tidak usah bergerak, bahkan kepala pun kita katakan tertuju ke depan, jangan menoleh ke kanan, ke kiri. Ini khutbah Jum Jumat. Ya, ini dikatakan di sini kama yaf'aluhu jahlatul khutaba. Semuanya ini banyak yang dilakukan oleh khutaba. Ini termasuk cerita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar di Mekah yang beliau termasuk dengan berani ketika hadir di Masjidil Haram Al-Makki untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat itu khatibnya waktu khutbah Jumat hanya atau bukan hanya tapi memerlamakan dan khutbahnya panjang tapi tatkala sholat Jumat hanya membaca surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun padahal yang sebaliknya yang dianjur akhirnya setelah salam ditempeleng oleh Habib Ahmad Muhammad Mudar khotibnya haram ini coba sekarang mana yang berani maka ketika ditempeleng maka beliau lari dikejar oleh askar Dipejar oleh tentara-tentara. Beliau lari menuju ke kubah Sayyidina Til Kubra radhiyallahu taala anhu yang masih dahulu masih ada kubahnya. Kalau sekarang sudah dihancurkan kubahnya, tinggal berupa tanah tapi dikasih tembok dan tembok itu pintunya selalu dikunci sekarang. Dulu masih ada kubah dan orang yang mau ziarah bisa masuk ke kubah tersebut bebas. Tatkala beliau dikejar oleh para tentara, beliau masuk ke Kubah Sayyidatuna Khadijah dan dalam keadaan masuk Kubah itu dengan sendirinya tertutup tidak bisa dibuka kembali oleh tentara mereka sampai tiga hari baru kemudian gubernur Mekah yang memberi maaf kepada Habib Ahmad Muhammad Muhdar bahkan menawarkan tempat tinggal untuk tinggal di Mekah tapi Habib Ahmad setelah bermusyawarah dengan Sayyidatuna Khadijah beliau mengatakan aku diberi isyarat oleh Sayyidatuna Khadijah untuk tinggal di Hadramut. Aku tidak diizinkan untuk tinggal di Mekah. Beliau mengatakan, aku akan memberikan perhatian yang lebih kepadamu kalau kamu tinggalnya di Hadramut. Makanya Habib Muhammad Nuhdar termasuk taaluknya sangat besar dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anhum. <clears throat> Yang kedelapan, Yusannu lil kham an yukbilu ala khatib. Sebagaimana kita katakan barusan, khatib hendaknya hanya melihat ke depan. Maka begitu juga orang-orang yang hadir. Jamaah yang hadir dalam Jumatan hendaknya dia hanya menghadap kepada khatib. Mustami'ina lahu. Mustami'ina lahu dan mendengarkan dengan serius Istama'a yastami'u bil gosad. Dengan serius, dengan niat, dengan sungguh-sungguh. Beda dengan sami ayas. Sami ayas mau mendengar. Artinya bila bi bigosad bi bihari Gosad bisa mendengar dengan direncanakan, dimaksudkan, diniatkan, bisa juga tanpa diniat, hanya lewat aja. Kemudian ternyata di situ ada khotib lagi baca khutbah, dia tidak perhatian, hanya mendengar begitu aja ketika lewat di masjid tersebut ya namanya itu samia al khutbah orang tersebut dianggap mendengar khutbah tapi kalau misalnya dia hadir di tengah masjid kemudian dia sungguh-sungguh mendengar itu namanya istama'al khutbah istama'a mendengar dengan sungguh-sungguh dengan serius perhatian ada yang dinamakan istama'a Nah, yang diminta bukan sami'a yasma'u sama'an, tapi yang diminta di sini adalah is istima untuk mendengar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang banyak ya di uh, Jumatan mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan khutbah, kepingin malah khutbahnya selesai cepat-cepat. Bahkan setiap nasihat yang dibaca dalam diri mereka masing-masing, ini nasihat, oh ini bukan untuk kita, ini untuk orang lain. Ini mestinya bukan untuk kita, mestinya untuk orang lain dan segitu seterusnya. Ya, sebaliknya, setiap apapun yang kita dengar, mau itu khutbah, mau ilmu, nasihat, maka jadikan nasihat tersebut khusus buat kita dalam hati. Ini nasihat untuk anak. Ini berarti ustadz ini nyinggung anak atau dalam arti betul-betul mengingatkan anak. Ya karena cuma akan banyak seperti kalian nih. Ketika dinasehati, ah paling orang lain, itu orang lain maksudnya bukan anak. Ya tidak, setiap ada nasihat katakan, wah oh, ini kok ustadznya mengingatkan anak, oh ini ustadznya negur anak dan seterusnya. Maka di situ dia akan mengambil faedah lebih besar, lebih banyak daripada kalau tidak sama sekali sungguh-sungguh mendengarnya. Nah, di sini sebenarnya benar-benar mendengar dengan sungguh-sungguh dan perhatian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kuri al qur'anu fastami'u lahu wa an fastami'u maka dengarkanlah wa ansitu dan di diam padahal ini adalah fi'il amr wa fi'il amr yaktadil wujub fi'il amr menunjukkan wah wajib ay binaan ala annaha nazalat fil khutbah ini semuanya ya, berdasarkan pendapat daripada ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Quran di atas tadi Alhamdulillah. mulut yang di atas tadi dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah khut khutbah. Wasumiat Qur'anan kenapa kok disebut dengan kata Qur'an padahal yang dimaksud adalah khutbah listimaliha alai karena khutbah tersebut mengandung Al-Qur'an karena khutbah Jumat termasuk rukunnya adalah membaca ayat Al-Qur'an. Jadi idza wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu sebagian ahli tafsir sebagian mengatakan yang dimaksud dengan Quran adalah al-khut al-khutbah. Jadi itu perintah untuk mendengarkan khut khutbah. Wal amr fil ayah mahmulun ala nadab. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i ayat tersebut ditakwil bahwasanya hukumnya sunnah. Padahal itu fi'il amr aslinya diambil kesimpulan dari fi'il amr hukumnya wa. Kalau dikatakan ijlis berarti maksudnya duduk. Ya, ketika murid berdiri dikatakan oleh gurunya, "Ijlis." Tetap aja berdiri. "Ijlis," tetap aja berdiri. Kenapa tidak duduk? Ya, maksudnya ya itu kan sunnah. Maka kalau dikatakan ijlis bukan sun, tapi itu ha harus. Ya, kalau dikatakan fi'il amr memakai fi'il amr maka kaidah usul fikih mengatakan yaktadil wujub. Ya kecuali ada dalilah Nah, ini ditakwil oleh Imam Syafi'i karena beliau melihat ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah. Tapi nanti ada tafsir ya. Fala yahrum al-kalam alal mustami'in halal khutbah. Tidak haram berbicara bagi pendengar halal khutbah di tengah-tengah khutbah lakinnahu makroh tapi hukumnya makroh khilafan lil a'immah as-salasa. Pendapat imam yang tiga selain Imam Syafi'i haisu qalu bihurmatihi mereka sepakat semuanya mengatakan hukum berbicara di tengah-tengah khutbah hukumnya haram dalam pendapat a'imma as Imam Syafi'i mengatakan makruh Imam Syafi'i aja berarti yang mengatakan makruh yang ngomong di tengah khutbah kadang-kadang yang di belakang itu negor aja jangan apalagi ngobrol Negor, eh, diam kamu. Nggak boleh. Pakai isyarat kalau mau negor. Ya, tapi kalau pakai kalam maka hukumnya bisa menghilangkan pahala Jumat. Jadi kalau ngomong di tengah-tengah khutbah maka di situ akan menghilangkan pahala hadir Jumatan. Imam Syafi'i mengatakan makruh, tapi kalau dilakukan dilanggar makruh tersebut dilakukan maka hukumnya menghilangkan pahala Jum Jumatan. Tapi indal a'i masalah saharam, berarti dosa. Hukum ngomong di tengah-tengah khutbah hukumnya dosa. Itu semuanya kalau bukan di saat menyampaikan rukun-rukun khutbah. Kalau di saat menyampaikan rukun-rukun khutbah maka hukumnya wa wajib mendengar dan tidak boleh ngomong karena harus didengar khutbah tersebut minimal 40 orang. Kalau tidak didengar oleh 40 orang khutbah tersebut maka khutbahnya dianggap tidak Paham ya? Jadi makruh Imam Syafi'i dan haram menurut A'imah. bahasa. wahasi hasilu ma Tadi eh, apa? Wa waqalun qadim kama fi karim. Dan itu pendapat yang madhab qadim. Menurut madhab Imam Syafi'i yang qadim hukumnya sama dengan pendapat A'imah sarasa ngomong di tengah-tengah khutbah hukumnya haram. Dan mestinya juga bukan hanya khutbah Jumat. Khutbah-khutbah yang lain, khutbah id, khutbah istiswa, begitu juga ada acara mau'idah, ada ya acara eh, eh, acara-acara apapun yang di situ ada muhadharahnya, maka dianjurkan untuk untuk mendengarkan dengan perhatian dan jangan ngobrol. Soalnya biasanya yang ngobrol ini biasanya kebanyakan para perempuan perempuan. Ya, kalau laki-laki masih agak tenang, yang ngobrol paling satu dua di belakang. Tapi kalau sudah perempuan, biasanya rata-rata 50 persen. Ya, ini harus dihilangkan daripada kita, walaupun mereka mungkin, tapi kita tidak usah ih, ikut. Kita punya ilmu harus ngerti dan kita harus menghormati il ilmu, termasuk penghormatan harus mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang menyampaikan di saat itu dengan perhatian, dengan serius sehingga disitulah kita dianggap takdim lil ilm. Makanya termasuk takdim lil ilm mendengarkan apa yang disampaikan daripada ilmu seperti mendengarkannya pertama kali dan faedah itu faedah yang berharga baginya. Ini faedah berharga pertama kali dia dengar. Walau sami'aha alaf marok. Walaupun sebenarnya faedah itu dia sudah pernah mendengarnya seribu kali. Tapi seakan-akan dia pertama kali mendengarnya. Seakan-akan hanya saat itu aja dia mengetahuinya. Sehingga dia mendengarkan dengan serius. Karena kadang-kadang dia mendengar dari orang lain atau pernah diulang. Tapi kadang-kadang ada faedah yang baru. Atau kadang-kadang kita lupa. Atau kadang-kadang kita yang dahulu kita dengar itu salah faham faham. Jadi dengan mendengar dengan serius lagi maka kita akan mendapatkan faedah di situ tentunya. Ya, oleh karena itu termasuk min ta'dim lil ilm an yasma al mas'alah ya bil qasad bil istima ya dengan perhatian bil ihtimam ka'annahu sami'a li awwali mara seakan-akan dia mendengar masalah tersebut pertama kali. Wa hasilu ma yuqal fi hadal maqam dan kesimpulan apa yang dikatakan oleh ulama dalam masalah ini. Anahu yusan lisami tarkul kalam wa zikir ma'al isha sunnah bagi pendengar bagi bagi orang yang hadir Jumatan tarkul kalam untuk meninggalkan obrolan wa zikri bahkan meninggalkan zikir bahkan di saat khutbah begitu juga di saat muhadarah di saat belajar sekalipun maka hukumnya tidak dianjurkan bahkan merupakan suatu yang tercela jika orang membaca zikir kadang-kadang baca zikir nah zikir ada tempatnya di waktu zikir zikir di waktu khutbah harus mendeng di waktu daras harus perhatian ya jangan zikir kalau zikir aja tercela apalagi ngob ngobrol ya itu juga menunjukkan tidak ada ta'dim lil ilim. Kalau sudah ngobrol di waktu daras, ngobrol di waktu muhadara kalau sudah dia tidak menganggungkan ilmu, tidak memuliakan ilmu, bagaimana dia akan mendapatkan kemuliaan daripada ilmu? Tentunya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan daripada il, ilmu, mendapatkan barokah. Ma'al isha. Asha ini istima, mendengarkan dengan serius lima la yajib sama oh untuk sesuatu yang tidak wajib untuk didengar. Apa yang tidak wajib untuk didengar? Wahwa khairul arkan, yaitu selain rukun. Jadi yang sebagaimana kita simpulkan tadi, yang menurut madhab Imam Syafi'i sunnah untuk mendengar, makruh berbicara. Menurut madhab imam yang tiga, hukumnya wajib mendengar dan hukumnya haram berbi. Itu selain ruh rukun. Kalau rukunnya khutbah, maka madhab syafi'i kun mengatakan wa wajib mendengar. Karena kalau tidak didengar, maka hukum khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, tentunya Jumatnya pun juga hukumnya tidak hmm, La, lima la yajib sama'u wa huwa khairul arkan selain rukun-rukun. Li arba'in untuk empat orang, empat puluh orang. Minimal empat puluh orang yang mendengar. Kalau ada yang hadir 100 orang ngobrol lima puluh orang tidak masalah mazhab Syafi'i. 40 orang mendengar 60 orang ngobrol sudah cukup untuk memenuhi syarat sahnya Jumat. Ya, minimal 40 orang. Bihilafil arkan. Tapi beda dengan rukun. Li yang harus didengar oleh minimal 40 orang. Fayajibu sama uha maka hukumnya wajib untuk mendengar wa yahrum ala ahadihim kalamun fawwata sama'a ruknin dan waram bagi seseorang di antara mereka untuk ngobrol yang fawwata sama aruknin yang menghilangkan atau yang menjadikan dia menyia-nyiakan mendengarkan rukun daripada khutbah. Litasabbubihi fi ibtalil jum'ah inda Ibn Hajar karena menyebabkan batalnya Jumatan menurut Imam Ibn jadi ini kembali kepada pendapatnya Imam Hajar. Wa ammar ramli fala yustarat indahu sama bil fi'il. Dan menurut Imam Romli tidak diharuskan benar-benar mendengar. Imam Romli ini, yang masih ada call. Imam Romli mengatakan misalnya yang hadir 40 orang. Dan mereka misalnya ngobrol, tidak perhatian dengan khutbah, maka menurut Imam Romli masih sah. Ibn Hajar hukumnya tidak tidak sah. Menurut Imam Romli mengatakan sah. Kenapa? Tidak harus maksudnya 40 orang itu harus benar-benar mendengar, enggak. Tapi maksudnya yang penting andai kata mereka itu perhatian untuk mendengar pasti mereka men mendengar. Bukan mereka jauh tempatnya. Andai kata dia mendengarkan pun tidak akan mendengar. Nah itu tidak sah. Tidak ada khilaf. Tapi ini tidak dekat. Mereka mendengar cuma mereka tidak perhatian untuk mendengar sehingga mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh khatib. Ibn Hajar mengatakan tidak maka Imam Ramli mengatakan masih masih sah. Wa tarkul kalam. Dan sunnah meninggalkan obrolan duna zikir. Tidak zikir. Li ghairi sami linahwi buddin. Bagi selain orang yang benar, yang selain orang yang mendengar linahwi buddin karena jauh. Jadi kalau ada orang yang jauh duduknya dan beliau ini tidak mendengar apa yang disampaikan oleh khatib karena mungkin tidak pakai mik mikrofon atau mungkin pakai mikrofon tapi tetap mereka tidak men maka hukumnya sunnah untuk tidak ngobrol tapi sunnah untuk membaca zikir jadi karena dia mendengar tidak mendengar maka diganti untuk baca zikir zikir baca zikir zikir kepada Allah sholat kepada Nabi daripada diam apalagi kalau ngobrol jadi diganti dengan zikir kalau dia tidak men mendengar. Tapi kan rata-rata sekarang pakai mikrofon semuanya mereka men mendengar. Ini kalau mendengar wibu udin karena jauh. Imah ya, karena jauh atau mungkin karena sebab yang lain yang menghalangi dia untuk mendengar atau mungkin dia juga tidak punya pendengaran. Ya, karena dia tuli misalnya tidak punya dengar, maka yang afdal di saat itu karena dia tidak mendengar khutbah, yang afdal hukumnya membaca zikir. Idil aula lahu an yastahila bi qiraah. Maka yang ba lebih baik, lebih utama baginya ketika itu hendaknya dia menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an au oh, zikrin atau membaca zikir sirron tapi pelan jangan dengan suara yang keras sehingga mengganggu yang lah bihaisu la yusawwisu ala ahadin yang sekiranya tidak mengganggu yang ya ini yang afdal Nah, karena itu dalam hadis disebutkan oleh ulama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man ghassala waghtasal man wa waghtasal wa baqara btakar wa masya ilal masjid wa lam yarkab wadana minal imam walam yalhu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha ini hadis sahih dan faedahnya besar Nabi membagi hadis Jumatan ini barang siapa ghassala wa tasar barang siapa yang memandikan yang memandikan ada yang bilang memandikan, ada yang bilang membasuh. Ada dua makna. Ya, ada yang bilang memandikan artinya memandikan istrinya, membuat istrinya wajib man mandi. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah membasuh, artinya membasuh bah, bajunya sehingga dia memakai baju yang bersih di hari Jumat. Ya, ghassala, membasuh atau memandikan. Ada dua tafsir. Wal tasal dan dia sendiri mandi man hasala wa tasal wa wa masa wa bakara wa btakar kemudian dia siap-siap untuk pergi ke Jumatan dengan ya, persiapan yang pagi hari, persiapan yang dini. Wa bertakar dan betul-betul berangkatnya ke masjid dalam keadaan ke ya, artinya betul-betul awal, jangan ah akhir. Kemudian masa walam yarkab Wa masya walam yarkab. Dia berjalan tidak mengendarai kendaraan. <clears throat> Wadana minal imam wastama. Kemudian dia mendekat dengan imam, dengan khatib. Wastama dan mendengarkan dengan sistama bukan sami. Wadana minal imam wastama walam yalhu dan tidak ngob kana lahu bi kulli khatwah maka dia akan mendapatkan setiap satu langkah yang dia langkahkan dari rumah sampai masjid satu langkahnya diberi pahala ajru sana pahala ibadah satu tahun ajru siyamiha wa qiyamiha satu tahun ibadah puasa dan ibadah qiyamul selama satu tahun puasa dianggap satu tahun dia berpuasa dianggap satu tahun dia qiyamul ya dan itu untuk satu langkah berarti tinggal dikalikan kalau dia berapa langkah pergi dari rumah ke ke masjid Makanya nih termasuk fadilahnya besar, tapi hadisnya so sahih. Biasanya kalau fadilahnya besar, hadisnya tidak so. Ya mungkin Hasan. Ya dan kebanyakan lagi doaif, walaupun masih boleh diamalkan dalam hadis yang doaif, yang terlalu berlebihan pahalanya ya. Ya, tapi di sini tidak, hadis sahih dan pahalanya luar biasa. Wala yukrahul kalam. Nah, tadi mana? Wal afdal istihaluhu bi shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan <clears throat> yang afdal menyibukkan dirinya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukannya atas bacaan li ghairi suratil kahfi selain membaca surat al-kahfi. Wa zikir dan mendahulukannya juga atas zikir. annaha syiarul yawm karena salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat adalah siarnya hari Jum Jumat. Jadi artinya di hari Jumat secara umum seseorang dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak dan memperbanyak ini dianggap memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia baca berapa kali? Berapa kali? Ya. Sedih. Salah. Memperbanyak tambah 100 salah juga. 313 salah, tapi hampir. Awalnya benar. 300 kah? Kali. Jadi seseorang dianggap memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca 300 kali. Jadi minimal seseorang mendapatkan pahala memperbanyak sholawat kalau membacanya 300 kali. Nah khusus hari Jumat kalian minimal baca sholawat minimal itu 300 kali sehingga kalian dianggap memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fadilahnya kasirah fadail kasirah la tuhsa nggak bisa terhitung banyak ya uh, khususnya di talabatil ilm kadang-kadang mereka sebagian menyangka bahwasanya talibul ilm tidak perlu memperbanyak salawat kepada Nabi kenapa? karena talibul ilm sibuk dengan belajar sibuk dengan membaca sibuk dengan menghafal mutolaah dan seterusnya jadi tidak perlu membaca salat kepada Rasul Sallallahu Tapi kita katakan tidak perlu membaca salat kepada Rasul tapi tetap tidak mengganggu pelajarannya. Dalam hari-hari biasa, tidak apa-apa lah, tidak harus memperbanyak 100 kali boleh, ya, tapi di hari Jumat harus memperbanyak, yaitu tadi minimal 300 kali. Hari-hari yang lain tidak apa-apa 150, 30, yang penting jangan sepi daripada salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi setiap hari. Nah, ketika hari Jumat memperbanyak 300 ribu, 3000 10 ribu. Kenapa? Karena talibul ilm kita katakan penting untuk membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan penting? Karena ilmu yang kalian cari tempatnya di mana? Tempatnya di ha, hati. Hati ini tempat daripada ilmu harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan su, suci. Ilmu yang masuk kalau hati bersih akan menjadi barokah. Tapi kalau ilmu yang masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu pun akan menjadi kotor. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Nah, jadi ketika seseorang memperbanyak sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diantaranya takfir li zunub. Termasuk fadilah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takfir li zunub. Menghapus dosa yang dia lakukan. Dosa-dosa yang berlalu akan dihapus semuanya dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kotoran-kotoran yang di hati akan menjadi bersih dan siap untuk menerima il ilmu. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Kadang-kadang sulit untuk mencari guru yang murabbi, guru yang betul-betul bisa mengantarkan murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakum maqam asy-syekh al-murabbi allazi yusilul murid ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ganti daripada guru yang bisa menyampaikan murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak mendapatkan guru. Makanya termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Latos sangat menganjurkan salat kepada Nabi. Yang mereka yang mana beliau berkata, Ya, ya hunaka yanfa li ahli hadz zaman. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk zaman sekarang ini, penduduk zaman sekarang ini min syai'an yaitu kasratu shalah ala nabil muhtar wal istighfar. Perbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak istighfar. Dua hal dianjurkan betul-betul oleh Habib Umar bin Abdurrahman Atas sahibul ratib gurunya Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Dan ketika seseorang membaca salawat dan istighfar, dahulukan istighfar. Kenapa kau didahulukan istighfar? Karena kedudukan istighfar ini sebenarnya seperti sabun kalau kalian mandi. Dan kedudukan salawat seperti minyak wangi. Kalian dalam keadaan kotor, dalam keadaan berkeringat, kalian apa pakai minyak wangi dahulu baru kemudian mandi? Apa mandi dulu baru pakai minyak wangi? Ya. Kalau keringat-keringat kotor-kotor pakai minyak wangi, minyak wanginya mayam pak kayaknya. <laughs> Tapi mandi dulu, baru kemudian pakai minyak wangi sempurna, jadi bersih dan ha harum. Nah, begitu juga seseorang ketika berlumuran dengan dosa, istighfar dulu kepada Allah Subhanahu kemudian membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap dan sebagai kesempurnaan. Ya, dianjurkan mendahulukan istighfar kemudian baru salat kepada Nabi. Oleh karena itu istighfar juga jangan dilupakan. Ini la astaghfirullah wallahi sampai sumpah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marra. Fi riwayah mi'ata marra. Demi Allah aku beristighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kalau Rasul SAW yang tidak ada dosa, bahkan jika ada dosa pun hufira takut damamin zambi wa ma ada dosa pun dijamin diampuni. Ya, padahal yang pasti tidak ada doh, dosa. Misalnya ada dosa, tapi istighfar terus kepada Allah Subhanahu Ya, ini semuanya dilakukan tidak lain untuk ta'lim li ummah, untuk mengajarkan kepada umatnya beginilah seharusnya seseorang untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Nah, jadi kadang-kadang seseorang tidak merasa punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya merasa punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merasa tidak punya salah, merasa tidak punya dosa, ini sulit untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana dia akan diampuni sedangkan dia merasa tidak punya dosa? Bagaimana dia istighfar, bagaimana minta ampun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taubat? Allah memberinya taubat bagi yang mau bertaubat tidak mau bertobat, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya tobat. Orang tidak sadar akan punya dosa, maka dia sulit untuk bertobat karena dia tidak sadar akan kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Tapi sebaliknya seorang yang merasa banyak dosanya pasti banyak istighfarnya, banyak taubat, banyak menangis kepada Allah sementara merasa dia rendah, rendah hati, rendah dirinya dan merasa dia adalah orang yang terjelek dan seterusnya. Dengan itu faedahnya tentunya banyak. Tapi dengan merasa tersebut jangan dia merasa lebih baik dari orang lain wah anak ini orang hebat anak merasa banyak dosa banyak ini yang lain merasa wah suci semuanya sok suci tapi kalau anak adalah orang yang banyak dosa tapi anak akbal dari mereka soalnya anak tawadu <laughs> ya itu namanya orang yang sombong. itu yang sombong jadi betul-betul di hati yang tulus dia merasa orang yang banyak dosa dosa. Kalau dia merasa banyak orang dosa, dia akan banyak ingat kepada Allah, banyak istighfar, tawaduk kepada orang lain, merasa dia di bawah selalu di bawah orang lain, merasa melihat orang lain lebih sempurna, lebih baik daripada diri dirinya. Sama seperti orang yang bodoh. Orang bodoh tapi dia merasa kalau dirinya bodoh, lebih baik daripada orang bodoh tidak nak merasa orangnya bodoh. Bagaimana kalau dapat ilmu orang tersebut? Dia bodoh tapi nak merasa dirinya bodoh, merasa pinter. Jadi gimana mau belajar? Tidak bakalan dia belajar datang karena merasa sudah tidak mau bertanya merasa sudah pintar. Nah, yang bodoh tapi masih mau belajar, minta pelajaran idhafi, mau bertanya, selalu bertanya, selalu dia serius mendengarkan karena merasa dia bodoh, merasa tidak punya ilmu dan tidak usah malu bertanya karena dia memang betul-betul ingin belajar karena dia memang bodoh, mau belajar bukan orang alim. Nah, kalau dia merasa bodoh, maka dia akan terus belajar. Tapi kalau merasa pintar, dia tidak akan belajar. Selamanya akan terus menjadi orang yang bodoh. Nah, begitu juga salat kepada Nabi saw dianjurkan bagi talibul ilim khususan liyaumil jum'ah atau lailatul jum'ah. Dan oleh karena itu Habib Muhammad bin Hadi Asgaf kalamihi Habib Muhammad bin Hadi Asgar dalam kalamnya pernah menceritakan seseorang yang sedang berpergian dengan ayahnya untuk melaksanakan haji. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang lain. Niat dan rencana untuk haji ayah dan anak tersebut tapi Allah menginginkan ayahnya meninggal dunia di tengah jalan. Anak urid anta wallahu yaf'alu dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, "Ya Daud, anta turid wa ana urid, wa la yakun illa ma urid. In salamta ilayya ma turid, sahaltu alayka ma turid. Wa in lam tusallim alayya ma urid, at'abtuka fi ma turid, wa la yakunu laka illa ma urid." Ketahuilah wahai Nabi Daud. Wahai Daud, Bahasanya kamu, kamu punya keinginan-keinginan, tapi aku pun juga punya keinginan-keinginan. Dan tidaklah terjadi kecuali keinginanku. Kalau kamu serahkan dirimu untuk melakukan keinginanku, melaksanakan keinginanku. Allah menginginkan hambanya taat kepada Allah. Menginginkan hambanya beribadah kepada Allah. Menginginkan hambanya menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Itu keinginan-keinginan Allah. Kalau kamu melaksanakan keinginanku, Aku akan mudahkan keinginan-keinginanmu. Akan dipermudah oleh Allah SWT. Kalau kamu berusaha melaksanakan keinginanku. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan keinginanku, maka aku akan mempersulit untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan kemudian tidaklah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan kecuali apa yang aku inginkan. Jadi apa yang kalian inginkan semuanya serahkan kepada Allah, ibadah kepada Allah, apa yang diinginkan Allah, dengan sendirinya keinginan-keinginan hambanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Makanya Sufyan Sori radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tarkul ma'siyah huwa haqiqatud du'a." Meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhinya, itu sebenarnya hakikat doa yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Tidak usah perlu kalian meminta ini dan itu kepada Allah sementara Allah Maha tahu. Ketika seseorang serius ibadah kepada Allah, banyak mengaji dan membaca kalamullah Subhanahu wa taala, maka dia akan sendirinya akan dipenuhi permintaan dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man sahalahu zikri wa tilawati a'taituhu ma ilin. Barang siapa yang sibuk untuk zikir kepadaku dan sibuk membaca kalamku, maka akan maka aku akan berikan kepadanya apa yang afdol, yang paling sempurna, yang terbaik yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang ber, yang meminta kepadaku. Jadi berikan yang terbaik daripada seluruh manusia yang memin, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak meminta, tidak perlu dia meminta, sibuk dengan zikir kepada Allah, sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Begitu juga sibuk ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikatul doa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Asauri. Jadi ketika Nabi Allah apa, tadi ketika seorang ayah itu meninggal di tengah jalan, maka ayah anaknya sedih. Karena apa? karena yang mengecewakan yang membuat sedih bukan hanya kematian tapi yang lebih membuatnya sedih karena ayahnya ketika meninggal dunia wajahnya ini berubah menjadi hitam gosong jadi hitam gosong kita bisa bayangkan kalau inti punya orang tua ayah inti mati hitam gosong ya na'udzubillahimin dari ini tanda tidak baik kan tanda tidak baik jelasnya tapi beda kalau bercahaya, wajahnya senyum, senang, wajahnya berseri-seri ketika meninggal dunia. Nah, ini yang membuat sedih anaknya. Akhirnya karena di tengah jalan, dia susah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk pemakaman ayahnya ini sampai dia tertidur karena capek. Dalam tidurnya dia melihat ada seseorang yang mendatangi jenazah ayahnya dan setelah mendekat kepada jenazah ayahnya dibuka wajahnya yang sudah ditutup dengan kain dan kemudian dilihatnya sudah hitam kan hanya diusap dengan tangan tersebut setelah diusap tahu-tahu berubah menjadi putih kembali bahkan bersinar bercahaya akhirnya ketika orang tersebut mau pergi dan meninggalkan jenazah ayahnya dia tarik dan ditanya oleh anaknya siapa kamu di disitulah beliau menjawab aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha waliduk yuksiru wa waliduk yusrif rajulun musrifun ente punya ayah ini banyak maksiatnya kepada Allah subhanahu wa taala wa ana ati li syafaatih dan aku datang sekarang itu untuk memberikan syafaat kepada ayah ente akhirnya terbangun dari tidurnya betul-betul seperti keadaan dalam mimpi wajahnya putih bersinar tidak seperti yang sebelum dia tidur dalam keadaan gosong berubah betul-betul memberi syafaat di saat membutuhkan berkat apa katanya Rasul SAW dalam mimpi itu wahada bi barkati kaswati solati alayya karena dia memperbanyak sholat kepadaku kata Rasul SAW oleh karena itu orang yang membaca sholat kepada Rasul pasti dia akan mendapatkan perhatian yang lebih dari Rasul SAW jangan dikira tidak mendapatkan perhatian Jangan dikira apalagi Rasul tidak tahu. Satu solawat yang kita baca kepada Rasul itu akan dijawab. Malaikat nanti yang di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan salawat dan salam daripada umatnya. Rasul alaihi salim wa alaik. Oh, alaik wa alaihi salam dijawab Disebut nama kita di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat merupakan kemuliaan merupakan kebanggaan bagi kita nama kita disebutkan oleh Rasul sehingga Rasul mengenal nama kita kan kenal aja luar biasa kan guru aja belum tentu kenal dengan muridnya ketika guru kenal dengan muridnya sudah muridnya merasa senang alhamdulillah ya kita juga senang ketika guru kita kenal dan tahu namanya siapa karena tidak semuanya kan murid dikenal oleh gurunya nah, apalagi kalau dikenal oleh Rasul SAW. Bagaimana supaya dikenal oleh Rasul SAW? Banyak membaca salawat. Nanti akan sampaikan, Fulan bin Fulan bin Fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah alaihi wa alaihi salam alaik satu kali bagaimana kalau berkali-kali ya Rasul salam lagi ya Rasul fulan bin fulan salat lagi salam fulan ya pasti akan lebih dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan diperhatikan perhatian dan Rasul tahu Pernah di waktu di Madinah Al-Munawwara ada seorang wanita yang melahirkan dalam keadaan miskin ya. Dia hidupnya rizkinya sempit sehingga dia ketika melahirkan membutuhkan biaya. Tapi di saat itu tidak punya biaya. Suaminya kebingungan. Bagaimana mau cari utangan repot apalagi mau dapatkan uang untuk biaya persalinannya, biaya bayinya nantinya Akhirnya di malam itu si ayah ini mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Rasul SAW Alaihi mengatakan kepada orang tersebut, Sufya Fulan, anak tahu inti butuh biaya dan inti pergi kepada Amir Madinah, Gubernur Madinah. Dan katakan kepada Gubernur Madinah, suruh dia memberikan kepadamu uang mi'ah dinar, 100 dinar. Dan pastinya nanti kalau dikatakan aku datang disuruh Rasul suruh kamu memberikan kan nanti ambilnya tidak percaya kan? Ya Rasulullah, nanti akhirnya Amir Madinah maka mana mungkin dia percaya kepada aku kalau ini perintah darimu. Maka dikatakan oleh Rasul katakan bahwasanya Sarawak dia ini betul-betul Ya, ini perintah dariku katakan kepadanya bahwasanya dia adalah orang yang membaca salawat kepadaku setiap hari sepuluh ribu kali dan itu tidak ada yang tahu dia rahasiakan amalannya Tuh, baca salawat sepuluh ribu tidak ada yang tahu akhirnya disampaikan kepada Amir Madinah apa yang dia ya, lihat dalam mimpinya kaget betul-betul ini tidak ada yang tahu kalau aku membaca salawat seribu kali setiap hari Berarti ini betul-betul mimpi yang hak ahnya diberi oleh si Amir Madinah tersebut mi'atu dinar dan itu uang yang sangat bah banyak. Dinar ini emas. Ya, ini berarti nunjukkan berarti Rasul ta tahu siapa aja yang sholawat kepada Rasul, berapa kali sholawatnya. Naudzubillah kalau Rasul ternyata tahu, oh fulan tidak pernah sholawat kepadaku Oh fulan ini jarang sekali bersalawat kepadaku tidak pernah disampaikan oleh malaikat. Naudzubillah minalik Oh cuma cinta-cinta diri lisan, cinta kepada Rasul. Mana buktinya? Selama satu bulan tidak pernah sholat kepadaku. Na'udzubillahimidharik. Tidak ada hubungan. Ya, termasuk juga di kalam Habib Muhammad bin Hadi Asgar. Beliau bercerita akan seseorang yang bermimpi dalam mimpinya dia melihat hari kiamat kiamat. Ya, ketika kiamat terjadi, maka disitulah mereka masing-masing sibuk untuk mencari keselamatan diri masing-masing dan mereka mencari Rasul SAW. Hanya Rasul di saat itu yang memberikan syafaat. Syafaat. Di saat mereka mendatangi Rasul masing-masing mencium tangan Rasul, meminta dan mengharap syafaat, mencium tangan Rasul sampai orang yang mimpi ini mendatangi Rasul dan mau mencium tangan Rasul ditarik oleh Rasul. Laisa baini wa bainaka wasita. Kamu tidak perlu salaman sama aku. Kamu dengan aku tidak ada hubungan. Ya Rasulullah, ana min ummatik, aku umatmu. La, tidak ada hubungan, entah bukan umatku. Akhirnya ditanya oleh si orang tersebut, kenapa ya Rasulullah aku, aku bukan umatmu, bukan dianggap sebagai umatmu, buk, tidak ada hubungan aku dengan kamu. Di anak anakama tusalli alayya, karena kamu tidak pernah bersalawat kepadaku. Kata Rasul, ini dalam, dalam mimpi. Lalu ya hak. Akhirnya bangun dari tidurnya, dia perbanyak sudah. Setiap harinya perbanyak sholat kepada Rasul saw. Sampai beberapa waktu, beberapa hari berjalan, mimpi lagi seperti mimpi yang pertama dan di saat gilirannya dia untuk bersalaman dengan Nabi SAW maka disitulah Nabi SAW mengatakan al-an baini wa bainaka rabitah baru sekarang ada hubungan antara aku dengan kamu berarti na'udzubillah yang tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, khususnya di hari Jumat atau di malam Jum Jumat makanya dikatakan di sini al-aula bagi dia yang tidak mendengarkan khutbah begitu juga secara umum di hari Jumat atau di malam Jumat untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan didahulukan atas baca Al-Quran. Ah, anda tidak mau baca salawat. Anda mau baca surat Yasin. Anda mau baca surat Al-Baqarah aja. Padahal panjang Al-Baqarah. Tetap yang afdal ada salat kepada. Ya hasil arul yaum. Karena itu waktunya. Waktu yang paling mulia untuk membaca salat adalah di hari Jumat. Dan di malam Jumat dan hari Jumat. Jadi yang lebih afdal bukan baca Quran di hari Jumat atau malam Jumat. Yang afdal baca sholat kepada Nabi SAW. Makanya yang dianjurkan untuk membacaan tersebut, bacaan tertentu, dianjurkan untuk dibaca pada waktu tertentu. Maka pada waktunya, maka itu bacaan menjadi lebih afdal daripada yang lah, yang lainnya yang tidak disebutkan secara khusus untuk dibaca di waktu itu. Paham ya? Kemudian seperti uh, membaca takbir di waktu malam hari? Ya, ditentukan, dianjurkan secara khusus. Takbir kapan aja kan? Tapi lebih khusus dianjurkan dibaca di waktu malam hari. Ya, maka di saat malam hari raya amalan yang paling afdol adalah tak bukan baca Quran, apalagi baca kitab malam hari raya, baca balaho dan seterusnya. Tidak ya. Ya, kenapa? Karena ini secara khusus dianjurkan di malam ter. Ya, begitu juga di hari Jumat yang dianjurkan secara khusus membaca sholawat kepada Nabi SAW dan didahulukan atas zikir-zikir yang lain atau bacaan kur kecuali surat Al-Kahfi karena termasuk juga dianjurkan di hari Jumat secara khusus untuk membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi Allah Allahu nur ma baina sama ilal Mabainal ard ila sama. Antara bumi dengan jadi ada cahaya. Kalau nanti baca surat Kahfi hari Jumat atau malam Jumat dari tubuh inti badan inti bercahaya sampai ke langit. Dan itu cahaya terus ada sampai satu minggu. Nanti jalan kemana itu ada cahaya. Mana tidak kelihatan cahayanya? Yang ngelihat hanya malai malaikat. Jadi kalau malaikat ngelihat wah ini kok bercahayanya baca surat kahfi berarti. Oh ini nggak pernah ada cahayanya ini dari dulu sampai sekarang berarti nggak pernah baca surat baina sama ilal arad ada yang riwayat yang lain baina khodamihi ila Mekkah cahaya itu antara kakinya sampai Mekah al mukarramah jadi orang yang ke Mekah Mekah yang bisa min ahli nur ya yang Bali bisa melihat cahaya oh cahaya ini nyambung kemana oh ternyata nyambung kepada kakinya fulan berarti menunjukkan dia baca surat al kahfi secara khusus dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam memperbanyak baca surat al Kahfi afdal memperbanyak maka lebih tentunya lebih afdal lebih banyak pahalanya memperbanyak surat al Kahfi berapa kali tiga kali asan baca tiga kali sudah dianggap memperbanyak bacaan atau surat membaca surat Al-Kahfi bahkan seseorang pun yang punya istiqomah ya punya wirid baca Quran punya kebiasaan baca Quran tiap hari dua lembar, tiga lembar, empat lembar, lima lembar, sepuluh lembar. Masing-masing kan berbeda. Yang penting jangan sepi setiap harinya. Jangan sepi daripada membaca Quran. Walaupun hanya satu lembar, tidak apa-apa. Walaupun cuma satu lembar, dua lembar, tidak apa-apa. Yang penting jangan sama sekali tidak membaca Al Al-Quran. Ya, jadi kalau dia bisa punya waktu banyak, kalau punya waktu banyak ya tentunya dianjurkan untuk baca. Al-Quran lebih banyak. Tapi seperti kalian sibuknya dengan mencari ilmu, belajar, tidak perlu banyak-banyak membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti tidak membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari baca Quran, walaupun cuma satu dua lem, satu lembar, dua lembar. Oh, tidak ada waktu, tidak ada waktu ngobrolnya satu jam, tidak ada waktu baca Quran. Wirah-wiri jalan ke sana ke sini setengah jam, masa baca Quran satu lembar aja, tidak ada waktu. Nah, itu alasan yang barit, alasan dingin tidak diterima alasan tersebut. Misalnya pun tidak ada waktu karena dia sibuk dengan yang lainnya. Loh, kenapa dia yang lainnya dia ada waktu kok yang Quran tidak ada? Mestinya dia dahulukan al Al-Quran. Nah, kecuali kalau dia tulap ilim, ya ataupun bahkan juga ulama yang sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan mengajar, ya tidak dianjurkan untuk memperbanyak ya memperbanyak al bacaan Al-Qur'an yang mengganggu dakwahnya atau mengganggu belajarnya mencari ilmu ya cukup bukan berarti tidak membaca tapi jangan sampai mengganggu pelajarannya jangan sampai juga mengganggu dakwah dakwahnya wa yusannu tadi Awal afdal istighaluhu bi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddiman laha ala tilawah didahulukan atas bacaan Al-Qur'an li ghairi suratil kahfi selain surat Al-Kahfi kecuali surat Al-Kahfi maka berarti seimbang sama-sama dianjurkan untuk dibaca surat Kahfi dan salat kepada Nabi SAW. Dalam riwayat juga yang lain bareng siapa membaca 10 ayat, mengkhara asra ayat, fi riwayah, mengkhara salasa ayat min awal surah Al-Kahfi maka di situ pahalanya dikatakan pahalanya usima minad dajjal dia akan diselamatkan daripada fitnahnya daj dajjal dalam riwayat yang lain min qara'a asah riwayat minal akhir jadi riwayat berbeda-beda ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama ada yang mengatakan 10 ayat yang terakhir ada yang mengatakan 3 ayat yang pertama ada yang mengatakan bukan membaca tapi hafizah mem hafal 10 ayat yang pertama daripada surat Al-Kahfi. Usima minad dajjal. Maka dia akan dijaga daripada fitnah dajjal. Siapa dajjal? Kenal dajjal ya? Dajjal bukan Eh ada tafsirnya, ada dajjal yang dimaksud ya dajjal yang akan muncul di akhir zaman, tapi ada yang mengatakan dajjal ini adalah yang setiap makhluk Allah SWT yang mempunyai sifat sama dengan sifatnya dajjal makhluk yang keji, makhluk yang suka bohong, suka memfitnah, itu kan sifatnya ada. suka bohong, suka fitnah orang. Maka insya Allah barang siapa yang membaca ayat atau ayat-ayat surat kahfi dari awal atau akhir atau yang maksudnya sebagian mengatakan tujuannya itu kalau ada riwayat dari awal ada yang mulai dari ayat tujuannya itu maksudnya adalah semua semuanya maka dia nantinya akan selamat dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keji-keji, yang jahat, yang suka bohong dan suka memfit, terutama dajjal yang muncul di akhir zaman. Ya, lebih baik kita artikan seperti itu. Jadi dianjurkan juga membaca surat kahfi, wa zikir. Juga dianjurkan untuk membaca zikir. Ya, zikir li anha syiarul yom. Karena itu adalah syiarnya di anha salat kepada Nabi syiarul yom, syiar di hari Jumat. Wala yukrah al-kalam qublal khutbah dan tidak makruh ngobrol sebelum khutbah. Karena belum mulai khut khutbahnya. Walau ba'da julusul khatib alal mimbar. Walaupun khatib sudah duduk di atas mimbar. Wala ba'daha dan juga tidak makruh ngomong kalau sudah selesai khutbah. Ba'da ini ba'dal khutbah. Wala bainal khutbaten. Begitu juga tidak makruh antara dua khutbah. Karena di situ kan wa idza quri al-Qur'an ini quri'at al-khutbah. Berarti kalau di saat istirahat khatibnya di antara dua dua khutbah maka hukumnya tidak wala bainal khutbatain wala halad du'a lil muluk wa taradhi anis sahabah radhiyallahu taala anhum. Begitu juga tidak makruh lagi ya ketika di saat khatib membaca doa untuk raja-raja. Ya kan dianjurkan kemarin untuk juga mendoakan para pejabat, para pemimpin. Wa taradhi anis sahabat begitu juga untuk ya e, membaca atau doakan mereka sahabat radhiyallahu taala dengan ridha dari Allah Subhanahu wala lidakhirin lam yastagirra fi makan. Begitu juga tidak makruh bagi orang yang baru masuk ke masjid. Lam yastagirra fi makan belum menetap dalam satu tempat untuk duduk di situ. Walau li khairi hajah, walaupun dia hadirnya tanpa walaupun ngomongnya tanpa ada ha hajat. Jadi tidak makruh di saat-saat itu ya. Kita katakan makruh ngomong di saat khutbah. Bahkan indah ai masalah hukum masalah masalah hukumnya mengatakan haram tapi dikecualikan di saat sebelum khutbah atau setelah khutbah atau di antara dua khutbah atau di saat membaca doa doa untuk sahabat dan para muluk begitu juga yang masih baru masuk belum do duduk walau lihoiri hajat yang kesembilan yajib radu salam halal khutbah wa in kurihab wa in kurihab uhu wajib menjawab salam halal khutbah di tengah-tengah khutbah Wainku rihab tidak oh Apa hukumnya? Mengucapkan salam di saat khutbah. Hmm? Hukumnya? Sudah disebutkan sih masa tidak tahu? Hah? Hukumnya makruh. Jadi di saat khutbah Jumat atau khutbah Id, khutbah hari raya, ah, maka yang masuk di saat itu jangan mengucapkan salam. Makruh. Jangan masuk ke masjid di saat acara. Assalamualaikum. Orang kan ganggu. Oh, melihat semuanya. Ya termasuk dikiaskan dengan khutbah adalah waktu daras. Waktu daras. Masuk terlambat mungkin atau ada hajat dia keluar. Kemudian kembali lagi. Ketika masuk nggak usah. Assalamualaikum. Hanya oh, gang. Ganggu. Dan ketika mengucapkan salam mengganggu mereka. Salamnya wajib dijawab apa tidak? Wajib dijawab apa enggak? Belum ada di kitab. Yajib rod. Yajib duhu. Wajib menjawab. Wa in kurihab tidak. Walaupun salamnya dia sebenarnya mak makro. Tapi menjawabnya hukumnya. Ini termasuk yang dikecualikan ini ya. Karena di situ ada kaidah setiap salam yang makro maka hukumnya tidak wajib dijawab, tidak wajib dibalas salamnya. Setiap salam yang makruh. Kapan salam yang makruh? Contoh. Kapan mengucapkan salam hukumnya makruh? Hah? Kapan? Apa? Di saat di kamar mandi ya. Ya, saat qadail hajah lebih tepatnya. <clears throat> Jangan di saat asik qadail hajah Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. Jangan. <laughs> Ya Jadi, tidak usah mengucapkan sah. Karena tidak dianjurkan untuk berbicara. Bahkan yang tanya aja, siapa di Dianjurkan tidak jawab kan? <clears throat> gitu aja kan? Apalagi, kadang-kadang siapa di jeding? Hana ya kadang. Hana, Hana siapa? Tanya lagi akhirnya. Tidak usah disebutkan. Kemarin baru ada yang cerita ini, ketemu murid, dia cerita dulu anak Ustaz waktu di pondok pernah ada cerita dengan Ustaz Mustafa Baharun almarhum, adiknya Habib Hasan Baharun, tahu ya? Ustaz Mustafa Baharun, ya Habib Hasan, adiknya Habib Gosim dan adiknya lagi <clears throat> Habib Mustafa Baharun. Habib Mustafa Baharun yang ngajar di pondok tiga hari, seminggu itu tiga hari nanti pulang selesai tiga hari pulang nanti balik lagi ditinggal di di depan rumahnya Habib Zain itu ada ruangan ada ada ruangan untuk beliau dan ada kamar mandi satu di sebelah ruangannya beliau ini ada ruangan khusus tamu juga tapi kamar mandinya satu ini ada anak pondok yang rupanya laap ini jamaah soalnya di saat kosong kamar mandinya biasanya dia masuk mandi di situ. Ya, padahal santri tidak boleh mandi di situ. Suatu waktu, nah ini kena getahnya. Suatu waktu dia mau masuk di situ, kok tidak ada, kok apa tertutup, ada orangnya. Dia kesusu nih, dikedor sama dia. Nah ini lapnya dia, mestinya kan sudah tidak boleh di situ mandinya. Kedor, kedor, tidak dijawab jawab. Man, tidak dijawab, man, <clears throat> gini aja akhirnya dikeraskan sama dia ini kurang ajar dia ya, nggak ngerti kalau yang sunnah itu <clears throat> ah, ah, kan gitu ini orang mau ngejek berarti ditanya nggak jawab tambah keras dia man anak Mustafa pikirnya Mustafa siapa Mustafa mana nanta anak Mustafa baru ya Allah <laughs> Mustafa lari kabur dia keluar nggak ada yang takut di sebelah sebelahnya semuanya lari takut dikira nanti dituduh dia akhirnya kan Ya itu tadi, mestinya kan sudah paham. Kalau sudah, <clears throat> berarti ada orangnya, tidak perlu ditanya. Orang di kamar mandi pasti ya kalau belum hajatnya, ya, kalau sudah selesai hajatnya pasti keluar. tidak usah ditanya kapan itu siapa namanya, perlu tafsir. Cukup, <clears throat> berarti nunjukkan ada oh, orang. Ini tidak cukup, <clears throat> mana aku aja gini. Sekali disebutkan ada Mustafa. Mustafa siapa tadi? kira murid juga mungkin yang laap juga. Mustafa Baharun langsung lari dia. Nah ini tadi, dia tidak dianjurkan mengucapkan salam di saat qabail aja makruh. Dan jika ada dalam keadaan di kamar mandi misalnya ada yang di luar mengucapkan salam assalamualaikum maka tidak perlu dijah. Oh katanya menjawab salam wajib tapi ini dikecualikan karena apa salamnya dia hukumnya mak. Itu contoh apalagi <clears throat> di saat apa? saat adzan juga. Saat adzan makruh mengucapkan salam kepada muadzin. Jadi jangan diucapkan salam kepada muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Dia sibuk dengan azan jangan salam. Selesai nanti baru nanti salam. Jangan ganggu. Nanti masa Waalaikumsalam. Asyhadu an la. <laughs> Jadi tidak perlu makruh hukumnya mengucapkan salam kepada muaz dan muazinnya tidak wajib menjawab Ya, itu contoh. Juga di saat sholat juga demikian. Saat sholat tidak perlu nanti jawab salam. Tidak perlu mengucapkan salam. Orang sudah tahu sholat. Assalamualaikum. Ya, itu tidak perlu dijawab. Karena hukumnya mak makro. Begitu juga dalam keadaan dalam keadaan suami istri. Ya, kan paham ya. Juga tidak perlu di dijawab. Itu hukumnya juga mak makro. Dalam keadaan makan dan mulut penuh dengan makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka hukumnya mag lah salam indah to'am katanya pepatah Arab. Jangan mengucapkan salam di saat mah makan. Ganggu orang makan akhirnya kan. Ya, itu ketika makruh-makruh salam tersebut maka tidak wajib dijawab kecuali dua hal, kecuali dua keadaan. Yang pertama di saat talbiyah. Tahu talbiyah? Tahu ya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka <clears throat> Yang baik talbiyah haji ataupun talbiyah um umrah. Insyaallah kalian bisa umrah semuanya. <clears throat> Nah, maka yang sibuk dengan membaca talbiyah jangan diucapkan kepadanya sah salam. Jangan biarkan dia sibuk dengan talbiyahnya karena dia dalam keadaan ihram haji atau ihram ibadah umrah maka yang dianjurkan bagi yang haji dan umrah selalu memperbanyak talbiyah sampai dia capek benar baru dia berhenti. Kalau tidak capek masih kuat tenaganya, yang dianjurkan dibaca ketika itu adalah memperbanyak talbiyah. Ya, memperbanyak talbiyah. Dan di saat membaca talbiyah jangan diucapkan kepadanya salam, maka hukumnya makruh dan jika diucapkan kepadanya salam, maka orang yang sibuk dengan talbiyah itu wajib apa tidak menjawab salam? hukumnya tetap wah padahal salamnya mak ini dikecuali ya yang kedua fihalatil khutbah sekarang ini yang kita katakan tadi yang dikatakan tadi makruh mengucapkan salam di saat khutbah tapi hukumnya yajibu radus salam dikatakan sini wa in kuriha ibtida'uhu walaupun memulai salam di saat khutbah hukumnya makruh tapi tetap wajib dijawab tempatnya dan seperti khutbah daras ini. Jadi ketika orang masuk, tahu-tahu assalamualaikum warga daras kan ganggu orang. Mohon kiris. Tapi walaupun begitu, tetap wajib dijawab. Tidak ada yang jawab, maka semuanya dosa semuanya, so. Padahal salamnya mak makro. Ini yang dikatakan di sini. Wa khalafal Tapi Imam Ghazali punya pendapat yang berbeda. Imam Ghazali mengatakan, "La wala yusallim man dakhala wal khatib yakhthub dan janganlah mengucapkan salam di saat masuk masjid sedangkan khatib dalam keadaan khutbah. Fa in sallama dan jika orang yang masuk itu mengucapkan salam lam yastahiqa jawaban. Tidak berhak untuk dijawab. Berarti artinya tidak tidak wajib untuk dijawab. Padahal kita katakan tadi wajib tapi ini Imam Ghazali mengatakan tidak wa. Jadi masih ada pendapatnya Imam Ghazali mengatakan tidak perlu dijawab. Ya, karena itu mengganggu khut khutbah. Yang ke-10 Yusan Ini harus ada jam cadangan ini. Yusan raf usad bisalah wasalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikril khatib ismahu aw waswahu. Disunahkan untuk mengangkat suara dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Indah wasallam. <clears throat> khatib ismahu ketika khatib menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang muhadir yang, yang mudaris ketika menyebutkan Nabi Muhammad SAW, kalian katakan Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya Allahumma sholli. Tidak usah bakhil. Tidak usah bah. Bakhil. Ya, seakan-akan kalau kalian membaca sholat seakan-akan kalian memberikan sesuatu kepada Rasul. Kalian tidak memberikan sesuatu kepada Rasul. Kalian yang akan dapat sesuatu dari Rasul kalau kalian membaca sholawat Yang untung kalian yang membaca sholat. Kita ajak di luar kegiatan dianjurkan lidah kita memperbanyak sholawat, apalagi di saat kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan kita membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW. minaswalihin Fi wahid minas cerita salah seorang sore Nasid ismu. Beliau bermimpi tetangganya ini meninggal dunia. Tapi tetangga ini orang yang musrif alal maksiat. Yang istiqomah maksiat. <coughs> istiqomah maksiat. Na'udzubillahimin. Jadi orang soleh ini kaget. Kenapa? Karena dalam mimpinya si tetangga tersebut tahu-tahu diberikan oleh Allah SWT balasan surga. Heran dia, kok bisa? Padahal yang dia tahu ada halas, ini orang yang maksiat terus. Ditanya oleh orang soleh tersebut, kif Allah SWT bisa memberikan kepada inti kebaikan ini? Wal hadha bisabab wahid. Ini tidak lain hanya satu sebab. Yaitu pernah suatu waktu ana hadir di pengajian Tahu-tahu ustadznya menyebutkan sallu alal habib sallallahu alaihi Maka aku angkat suara. Allahumma salli alaihi wa alihi wa Maka dengan sebab itu Allah mengampuni semua dosaku. Mengampuni semua dosa-dosaku. Hanya mensolawat satu kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis mengampuni dosa-dosanya dia yang begitu banyak Saudara alaihi wa <clears throat> Jadi dikatakan di sini sunnah <clears throat> mengangkat suara dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga zikril khatib ismahu ketika khatib menyebutkan namanya awasfahu atau bukan namanya tapi sifatnya insyaallah alaih wa hadza fi bali tapi jangan berlebihan mengangkat suaranya ya fi ghairil bali jangan berlebihan jangan, jangan tidak bagus juga oh teriak-teriak <laughs> kayak orang di pasar aja itu jagangan itu ya maksudnya keras ini yang penting dengar di sebelahnya dan sekitarnya itu sudah dianggap ke keras nggak perlu teriak-teriak sampai otot-ototnya kelihatan <laughs> semua ya tidak perlu ya kadang-kadang ada yang karena mahabbahnya ya karena semangatnya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW insya Allah tidak sia-sia <clears throat> amma huwa Kamayaf yaf'aluhul awam, adapun mengangkat suara berlebihan sebagaimana dilakukan oleh orang awam, fayukrah. Maka hukumnya mak balhuwa bid'ah mungkarah. Dianggap bid'ah mungkarah. Cukup Allahumma shalli ala si Muhammad. Allahumma shalli ala si Muhammad. Jangan berlebihan, ya. Ini langsung ditegur ya. Bukan yang negor anak ini. <laughs> Kama fil bujairimi. Wa sahibu Fathil Mu'in Nakran an sayhihi annahu la yab'ud nad mutaraddi anis sahaba. Kalau tadi disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan membaca salawat kepada beliau, maka juga dianjurkan membaca taraddi radhiyallahu taala ya, untuk mendengar nama sahabat ketika disah bila raf'i sautin tanpa mengangkat suara. Faqala Sayyiduna Abu Bakar, katakan dalam hati, bukan dalam hati disebutkan tentunya, tapi jangan terlalu kah bila raf isot tanpa mengangkat suara pelan-pelan aja radhiyallahu taala radhiyallahu taala ai inda khutib khatib asma'hum ya ketika khatib menyebutkan nama-nama mereka para sahabat wa kadza ta'min li du'ail khatib begitu juga khutib kalau membaca doa hendaknya kita membaca ta'min membaca a amin amma ma'araf isot fala nadba sedangkan dengan mengangkat suara hukumnya tidak sun ke-11 yusan li mustami'il khutbah tasmitul atis Disunahkan bagi yang mendengar khutbah untuk menjawab orang yang bersin. Jadi tetap walaupun di saat kita mendengarkan khutbah, di saat mendengarkan darah sekalipun ada yang bersin, maka dianjurkan kita memberikan doa kepadanya dengan kata yarham, mullah. Tapi dengan syarat ya, kalau saya akan sebutkan syaratnya nanti. Li'anna sababahu qahriyun. Karena sebab orang yang bersin itu sebabnya kohri tidak bisa ditah, tidak bisa ditahan dengan sendirinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang bersin dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala benci dengan tasaub apa tahu menguap. Ya. Tapi bersin menunjukkan badannya ringan dan se sehat. Nah, lil atis arad aleh. Dan disunahkan bagi yang bersin ketika temannya orang yang di sekitarnya membacakan doa untuknya ya yarhamkumullah untuk menja yahdikumullah wa yuslih alaikum ya tadi ada yang bersin tadi anak bersin ada yang mengucapkan anak juga ya nah, baru sekarang disebutkan langsung wa yusan lil atis arad alaih wa warada anna man au tajassa'a dan diriwayatkan barang siapa yang bersin atau tajassa'a bersendawa Ya, faqala kemudian beliau mengucapkan doa ini alhamdulillahi ala kulli hal. rafa allahu anhu sab'ina da. Allah akan menjaganya dari 70 penyakit. Ahwanu hal juzam. Paling ringan daripada 70 penyakit adalah penyakit lepra. Jadi penyakit-penyakit keras-keras semuanya, stroke, penyakit kanker rahim, kanker ini dan macam-macam sudah jantung. Ya, maka insya Allah dia aman dari penyakit-penyakit kelas berat. Ya, minimal yang paling aman aja disebutkan di sini penyakit lab. Padahal itu sudah ber berat. Itu paling amannya. Nah, 70 penyakit akan dia hindari, akan terhindar darinya kalau dia hanya membaca alhamdulillah ala kulli hal ketika ber alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ah, alhamdulillah ala kulli hal. Begitu juga yang sendawa dianjurkan juga uh, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jangan lupa. Kemudian nanti dijawab kumun Dijawab lagi yahdikumullah wa sudah. Yang kedua belas, yang terakhir yusanu tasmitul atis. Disunahkan untuk mendoakan orang yang bersin. Dengan apa? Bi an lahu dikatakan kepadanya rahimakallah ayarhamkumullah. Kita membacanya pakai jama ya. Tidak apa-apa pakai mufrad juga rahimakallah yarhamku yarhamkallah. Boleh. Warad alal musammit dan kemudian juga dianjurkan men menjawab doanya orang yang berdoa untuknya. Dengan apa? Afarallahu li walakum au yahdikumullah. Karena tidak ada sebenarnya tidak ada harus ada doa tertentu dengan doa apapun yang penting doa yang baik. Yahdikumullah. Yuslih balakum, yusahil umurakum, yusahil azakakum. Allah yu'tikum al-ilm dan seterusnya. Dijawab dengan doa. doa, doa yang baik ya. Ghafarallahu li, ini contoh. Ghafarallahu li walakum. Au yahdikumullah. Ya, dan salaf punya kebiasaan kalau yang bersin adalah anak kecil atau yang belum balik untuk dibacakan doa dengan doa barakallahu fik. Doa malu salaf untuk membaca doa barakallahu fik kalau yang bersin itu adalah yang belum balik atau anak kecil dianjurkan bukan Tadi kita katakan yarhamkumullah, tapi kita katakan barakallahu fik. Nah, itu perlu diamalkan. <clears throat> Warisunyati tasmid surut. Dan untuk menjawab atau mendoakan orang yang bersin ini ada syarat-syaratnya. Lisunia untuk agar menjadi sun sunnah. Jadi jangan setiap orang bersin kita jawab dengan doa, yarhamkumullah, yarhamkumullah, Ya, tapi ada sah apa syaratnya supaya sunnah kita mendoakan orang yang bersin? Pertama, an yahmadallah ta'ala al-atis. Hendaknya orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Ketika kita bersin, dia mengatakan alhamdulillah, maka sunnah ketika itu menjawab yarham Allah. Kalau bersin, tidak menjawab alhamdulillah, berarti tidak sunnah, bahkan makruh. Bukan tidak sunnah lagi, bahkan makruh. Nanti katakan yarhamkumullah. Kalau teman nanti bersin tapi tidak baca alhamdulillah, jangan dikatakan yarhamkullah tapi yang sunnah diingatkan. Ya, ya fulan. Ya, ihmadillah. Bacalah kalian alhamdulillah. Gul alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Ketika dia dia membaca alhamdulillah, maka baru kalian katakan yarham Diingatkan untuk membaca alhamdulillah. Kemudian syarat kedua an yazid an yazid ala salas. Bersin satu kali alhamdulillah. Jawab ya uh, yarhamkumullah. Kemudian bersin kedua ya Jawab juga ya rahmatullah bersin yang ketiga juga tetap untuk dijawab ya rahmatullah. Ya, tidak lebih dari tiga. Kalau sudah keempat kali Yasfi kumul mudah-mudahan kamu diberi kesembuhan. Berarti nunjukkan sah. Berarti lagi demam itu. Wa an la yakun bisabab dan hendaknya ya dia bersinnya itu bukan karena sebab tertentu ya kalau karena sebab tertentu, maka hukumnya tidak sunnah menjawab yarhamkumullah. Seperti apa? Karena suk. Sini nusuk, nasuk ya. Nasuk. Sebutkan sini idkhalu dawa fil anaf. Yaitu memasukkan obat di hidung. Biasanya kan kalau dimasukkan sesuatu di hidung membuat kita bersih. Kadang-kadang sebagian malah sengaja, Bang. Ngambil bulunya burung ini nikmat. <laughs> Berarti tidak sunnah mengatakan yarham karena itu bukan dengan sendi tapi dengan se eh, atau karena masukkan obat. Wa mislun nasuk al jusa termasuk juga yang tidak sunnah kalau itu jusa sendawa ketika kenyang oh maka fala yusan tasmid da'u yarhamkumullah nanti enggak perlu karena apa karena itu dengan se sebab syurutul khutbah. Halaman berapa? 100 Al-Adhan Ini perempuan tidak adhan ini habis Jumat azan lagi. Komat tidak ada di sini. Ini babnya azan bukan bab komat. Maka dikatakan faedah pertama dalam bab azan qala sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Idza uzina fi qaryatin Allah taala min azabihi fi dzalikal yaum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dikumandangkan azan dalam satu kampung, dalam satu desa. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ke dalam atau kepada desa tersebut, kampung tersebut keamanan. Min azabihi daripada azabnya. Bizalikal yom di hari itu. Alhamdulillah di kampung selalu kita mendengar ah, azan. Nanti di hari kiamat termasuk tanda kiamat sudah dekat. Tidak ada lagi orang yang menyebutkan Allah apalagi azan. Allah aja sudah tidak ada. Semuanya sudah kata-katanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang zikir, tidak ada yang baca Quran, hanya kalimat-kalimat yang rusak, kalimat tidak pantas diucapkan. Ya, dan itu sudah tanda hari ya, kiamat. Ya, sangat. Nah, <clears throat> maka nantinya ketika ada dalam satu kampung dikumandangkan azan, insya Allah di kampung tersebut akan aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Kalau Manawi fi syarhihi, Imam Manawi dalam syarah hadisnya beliau menyebutkan wa huna faidatun ada faedah zakara halimam Razi. Innal ma'a zada bi Baghdad. Sewaktu-waktu alma air zada bi Baghdad menjadi lebih di kota Baghdad. Yauman suatu hari hatta asrafat alal horok sampai Baghdad itu hampir ter tenggelam. Jadi air dari laut semuanya keluar dari sungai keluar hujan deras sampai betul-betul mau tenggelam di saat itu. Para abadu sulaha. Kemudian ada sebagian orang soleh ka'annahu waqafa ala dijlah yang ketika itu dalam mimpinya dia melihat seakan-akan dia ada di samping daripada sungai yang ada di Baghdad dijelah sungai Summa nuhitu tadi? Wahwa yagul la haula la quwata illa billah. Dan dia mengatakan la haula la quwata illa billah hariqat Baghdad. Hariqat Baghdad. Baghdad akan tenggelam. Faja'a Sahson. Kemudian ada dua orang datang. Ay malakan. Yani dua orang malah Faqala ahaduhuma lil akhar. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, malaikat ini dalam mimpi tersebut. Man ladzi umirta bihi? Hai wahai malaikat, kamu itu diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kala bitaghrik Baghdad. Aku diperintahkan untuk menenggelamkan Baghdad. Kota Baghdad. Ya, Masya Allah. Ditenggelamkan ke kota Baghdad. Allah Subhanahu wa taala jika mau dalam satu jam aja bisa tenggelam. Barusan di mukalah terjadi banjir luar biasa. Hujan deras aja di Hadrom itu jarang. Setahun sekali hujan, itu pun tidak sampai deras, tidak sampai lama. Karena banyak rumah-rumah mereka itu terbuat dari tanah. Kalau hujannya lama, sering apalagi, wah sudah akan meleleh semuanya itu rumah-rumah mereka. Ya, karena ada dosa yang mereka lakukan di Mukalla. Mereka baru-baru ini orang Wahabi menghancurkan makam-makam yang ada di Mukalla. Makam-makam orang wali mereka hancurkan, termasuk yang biasa diziarahi oleh peziarah yang ke Hadramut. Makamnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddar termasuk itu diziarahi. Ya, bahkan kita masuk pernah diziarah di situ dilempari dengan kotoran binatang kuburannya. Nauzubillah nah, ini terakhir itu bukan hanya dibongkar makamnya, tapi setelah itu dibom. Jadi dibom makam tersebut. Dan baru berjalan beberapa hari. Dari kejadian tersebut, tidak lama dari kejadian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banjir di kota Mukalla. Dan videonya luar biasa. Mobil-mobil semuanya terbawa arus. Rumah-rumah orang banyak yang 100 lebih rumah ratusan rumah itu menjadi hancur semuanya dan tidak lain itu peringatan dari Allah Subhanahu taala akan dosa yang mereka lakukan. Ini tanda. <clears throat> nah, ini juga termasuk banjir di Baghdad ini karena dosa. Ya, ini dikatakan di sini. Malazi umirta bihi qala bi tagrik Baghdad summa nuhitu anhu. Kemudian aku dilarang untuk menenggelamkan oleh Allah Subhanahu taala setelah sebelumnya diperintah. kala walima kala rafa'at malaikatul lail. Karena kejadiannya awal mulanya malaikat di malam hari itu naik ke langit tadi malam dengan membawa kabar, membawa berita bahwasanya Uftudat bi Baghdad sabu mi'a farjin haram. Telah zina 700 kemaluan wanita di Baghdad di saat itu, di malam itu. Fahadiballah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah marah di saat itu fa'amarani bitagrikiha dan Allah memerintahkanku untuk menenggelamkan kota Baghdad. Dan diberikan hujan, banjir di mana-mana. Summa rafa'at malaikatun nahar. Sebelum tenggelam, itu sudah hampir tenggelam kan? Sudah ngalir terus airnya. Tapi sebelum pagi hari, pagi hari, rafa'at malaikatun nahar. Tahu-tahu malaikat yang tugas di siang hari mengangkat, membawa amalan bisab imi ati adhan wa iqamah. Ada ikomatnya sih. 700 azan dan jadi membawa amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di situ adalah 700 azan dan komat. hafarallahu subhanahu wa ta'ala lihaula bihaula. Akhirnya Allah memberi ampunan kepada yang bermaksiat karena sebab yang beramal dan beribadah kepada Allah. Zina diampuni karena sebab azan dan ko santabah. Ini kan mimpi, tapi mimpi as-solihin hak. Mimpinya orang soleh hak ya juz'un minan nubuah sebagian daripada nubu waqad naqasal ma ketika dia terbangun dari tidurnya ternyata airnya sudah berkurang yang kedua qala al-habib Ahmad bin Hasan al-Qas radhiyallahu taala anhu raaitul imam al hazali Habib Ahmad bin Hasan Latos radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya beliau pernah melihat dalam mimpi Al Imam Al-Ghazali. Fasa'altu. Habib Ahmad bertanya kepada Imam al hazali Hal yakfi al-musalli fi darihi al-adhan al-am? Apakah cukup orang yang sholat di rumahnya? Cukup tidak perlu azan lagi, tapi cukup dengan azan yang umum? Sunnah apa tidak azan? Kalau kalian sholat di, ka eh, di kamar misalnya. Sholat di kamar. Sholat lima waktu ya. Tapi kalian perempuan ya. Kalau perempuan tidak sunnah, malah haram azan. Kalau laki-laki, sholat di rumah. Sunnah ada apa enggak? Hah? Sunnah? Sunnah ada. Kalau sholat lima waktu. Karena adzan disyariatkan untuk seseorang yang melaksanakan sholat lima waktu. Siapapun yang sholat lima waktu, sunnah azan. Mau itu sholat lima waktunya jamaatan atau munfaridan. Mau sholat lima waktunya dia jamaah, ataupun bahkan sholatnya sendiri. Kadang-kadang kalau sholat sendiri, tidak ada azan. Komat pun tidak ada kadang. Apalagi azan. Komat aja kadang-kadang tidak. Ya, padahal sunnah azan dan sunnah komat. Sebenarnya fukoha ya. Madhab syafi'i mengatakan sunnah azan dan sunnah komat. Walaupun sholatnya sen sendiri. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sunnah hanya komat aja. Tidak perlu azan. Cukup azan itu azan yang umum. Yaitu azan yang di masjid yang di masjid atau di musola di tempat itu ada azan secara umum maka itu sudah cukup tidak perlu yang sholat di rumah untuk azan lah lagi cukup kok komat nah, ini ditanyakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al Abbas, apakah cukup dengan azan yang umum Fakola naam Imam Hazari mengatakan apa <laughs> naam fagultu lahum akhirnya Habib Ahmad mengatakan inna batal ilim ida ukhbiru bimas qalu kaluman nasu 'alaiha Sungguhnya, murid-murid kalau diberitahu dengan satu masalah, nanti kadang-kadang tanya, mana soalnya? Siapa yang menyebutkannya? Di kitab apa itu? Kadang-kadang kan tanya, itu dalilnya mana? Kitabnya apa? Ya, akhirnya faqala kullahum. Katakan nasso alaihal hazali. Ini semuanya mimpi. Loh. Katakan kepada mereka kalau mereka tanya ini pendapatnya siapa? Kok tidak perlu azan lagi? Padahal kan fukoha, jumhur fukoha mengatakan sunnah azan. Walaupun di rumah sunnah ah, azan. Nah, kalau mereka tanya siapa yang menyebutkan tidak sunnah azan, maka Imam Ghazali dan mimpi mengatakan kepada Habib Ahmad bin Hasan Atas, katakan kepada mereka nasso alaihal Ghazali. Katakan kepada mereka yang memberikan pendapat tersebut adalah al-Imam Ghazali. Fil wasit dan itu disebutkan dalam kitabnya beliau, kitab al-Wasit. Ada kitab wasit, ada kitab basit, ada kitab wajiz ya itu semuanya syarah daripada empat pokok kitab dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, Al-Um termasuk kitabnya Al-Um Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Al-Buaiti. Ya, dan itu semuanya dirangkum dalam kitabnya Al-Imam al hazali Disyarah dirangkum dalam kitab Al-Imam Al-Hazali yang diberi nama dengan kitab wasit eh, basit habis itu dirangkum lagi disingkat lagi diringkas lagi oleh Imam Ghazali dengan kitab karangannya wasit pertengahan kemudian wajiz yang ring sangat ringkas wajiz disingkat lagi diringkas lagi dengan Imamul Haramain oleh Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwani Al-Juwaini dalam kitabnya uh, An-Nihah An-Nihaya. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar. Kemudian Muharrar pun diringkas lagi oleh Imam Nawawi dengan kitab Al-Min Al-Minhaj Minhajut Talibin. Minhajut Talibin diringkas lagi dengan kitab Manhajutul Tulab. Dan Min Tulab ada lagi yang ringkas An-Nahaj. Itu ringkasan berapa kitab jadi. Itu dari betul-betul alimnya ulama terdahulu ya. Kita ini ilmunya kita ini hanya sekelumit aja. Maka di dalam kitab Al-Wasid katanya Imam Hari, katakan kepada mereka itu aku sebutkan pendapatku dalam kitabku Al-Wasid. Falaman tabahtu. Siapa yang bangun? Ketika aku bangun Habib Ahmad bin Hasan Latos, tu alal masalah. Aku buka masalah tersebut dalam kitab apa? Al-Wasid, fil Wasid. Fawajat tuha kama ayyana hali. Sesuai dengan yang disebutkan dan sofanya pun sesuai dengan yang disebutkan. Wahya qawluhu wa awla, yaitu ibarahnya adalah wa awla an yuktafa binida al-am dan yang lebih utama yang lebih baik cukup dengan azan yang umum tidak perlu azan lah lagi ini pendapatnya al-Imam al hazali radhiyallahu taala anhu Allah alam. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna